Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul Khomis utawi hadis kang nomor 5. iku an ummil mukminina saking ummul mukminin ummi abdillah kang dadi e Abdullah Aisyah radhiyallahu anha yaiku Siti Aisyah radhiyallahu anha Qalat ngendika sapa Ummul mukminin Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun Man sapane wong ahdasa kang gawe-gawe utawa wong kang Nyipto anyar fi amrina ing dalem urusan kita hadza ing iki ma malaisa kang ora ana minhu saking agama bahwa mongko utawi ma iku radun den tolak rawang riwayatake hu ing hadis sapa al bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim wa fi riwayatin lan ing dalem riwayat suwiji li muslimin kedua Imam Muslim Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila sapa wonge kang lakoni amalan ing ngamal laisa alaihi kang ora ana ing atase amal apa amruna agama Islam bahwa mongko utawi ngamal iku raddun den tolak. Hadis ini hadis yang menerangkan tentang <clears throat> ancaman bagi <clears throat> seseorang yang uh, mengada-ada mengada-adakan dalam agama barang siapa yang membuat-buat hal-hal baru <clears throat> dalam perkara agama Barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam perkara agama kita ini yang bukan bagian darinya maka ia ditolak. Nah, hadis ini merupakan hadis yang sangat penting sekali Hadis ini merupakan e, dalil untuk membatalkan dan melenyapkan segala kemungkinan-kemungkinan tentang kemungkaran. Itu hadis yang sering menggemparkan suasana tadi sering do ngarani bid'ah bid'ah itu <clears throat> ya ini hadisnya Islam itu adalah ittiba bukan ibtidak Islam itu adalah mengikuti mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah bukan ibtidak. Ibtidak itu adalah membuat hal baru. Jadi amal-amal kita, amalan-amalan kita ini adalah amalan-amalan yang sudah uh, dilakukan oleh e, pendahulu-pendahulu uh, kita. Kalau kita ini melakukan amal atas dasar mengikuti ya, atas dasar mengikuti para tokoh-tokoh kita itu adalah tidak bid'ah karena Islam itu adalah ittiba mengikuti bukan ibtidak ya, bukan membuat membuat membuat apa namanya hal yang baru itu bukan Bul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'un jika engkau cinta kepada Allah maka harus mengikuti Rasulullah kalau engkau mengikuti Rasulullah berarti engkau cinta kepada Allah wa anna hadza sirati mustaqima dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus jadi perintah-perintah dalam Al-Qur'an itu merupakan perintah-perintahnya Allah yang lurus jelas benarnya berhubung dalam Al-Qur'an itu sudah lurus sudah mustaqimah, sudah benar, maka kita tinggal fattabi'u. Maka kita harus mengikutinya. Nah, kalau kita ini melakukan amal terus membuat sendiri tidak berdasarkan perintah Allah dan tidak mengikuti Rasulullah, itu berarti amal yang kita lakukan adalah ditolak. Maksudnya ditolak apa? Tidak ada faedahnya. Madorot malahan, muspro. Malah sok kadang kalau dosa. Lah berhubung sekarang ini <clears throat> perkembangan yang begitu pesat. Ya, Rasulullah hanya diperintah ya, memimpin umatnya ini memberikan contoh hanya 23 tahun. 23 ya, tahun. Ya selama 23 tahun ini kan perintah-perintahnya Rasulullah. Nah, terus apa namanya perilaku Rasulullah sangat terbatas. Nah kalau terbatas kalau kita mau melakukan sesuatu harus tiru-tiru kancing Nabi, kita tidak akan bisa mengikuti zaman. Maka Rasulullah itu mengatakan, kowe doh manuto yang sahabatku. Itu ada hadis yang semacam itu. Kowe mengikuti mengikuti sahabat-sahabatku sebab sahabat-sahabatku itu merupakan bintang yang bisa menyelamatkan kamu. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah itu adalah kelompok yang mengikuti sunnah sunnahnya Rasulullah dan mengikuti sunnahnya para sahabatnya Rasulullah. Itulah golongan yang selamat. Nah, seandainya kita ini hanya mengikuti Rasulullah, kita sulit. Umpamanya traweh. Ibadah traweh itu zaman Rasulullah. Rasulullah tidak menganjurkan dan tidak memimpin traweh secara berjamaah. Gak pernah Rasulullah traweh berjamaah itu gak pernah. Bahkan Rasulullah trawehnya yang disaksikan oleh sahabat itu hanya tiga hari. Beliau sholat sendiri. Malam satu Ramadan beliau salat. Ya sahabat melihat, wah Rasulullah salat yang malam tanggal 1 Ramadan. Kabeh do tiru-tiru. Terus hari kedua Rasulullah terawih lagi. nggak ada yang makmum. Rasulullah salat, sahabat-sahabat do salat. Terus Hari ketiga sholat lagi. Semakin banyak. Hari keempat Rasulullah sudah nggak keluar. Di rumah Rasulullah. <clears throat> ya, sampai sampai sampai beliau wafat. Nah, sekarang kok ada traweh berjamaah. Nah, itu siapa yang menganjurkan? adalah Sayyidina Umar bin Khattab yang punya ide. Setelah Rasulullah sedo, Sayyidina Abu Bakar sedo, terus Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin, jadi khalifah, beliau punya ide dah apike, dah bagusnya kalau traweh-traweh yang mana semua sendiri-sendiri di masjid ini dikumpulkan satu imam betul-betul terjadi dan semua sahabat mengikuti semuanya. Padahal zaman Rasulullah nggak ada itu nggak ada. Maka Rasulullah Sayyidina Umar setelah melaksanakan traweh yang pertama kali dengan cara semacam itu dan Sayyidina Umar tidak menjadi imam. Dia hanya konseptor semakin asik semakin asik beliau mengatakan ni'matul bid'ah hazihi sebaik-baiknya bid'ah adalah ini zaman Rasulullah tidak ada terus Sayyidina Umar punya ide semacam ini kan man ahdasa Sayyidina Umar kan berarti kan, apa namanya membuat membuat sendiri tetapi Sayyidina Umar yang membuat itu adalah Sayyidina Umar Sayyidina Umar adalah sahabat Rasulullah bukan sekedar sahabat tapi dengan Rasulullah dekat lah kanjeng Nabi kau kowe manut sahabatku berarti tidak dilarang itu banyak contoh-contoh yang jelas yang baru kita lakukan adalah jamaah sholat raweh itu itu zaman Rasulullah nggak ada tapi sampai sekarang semua ulama sepakat bahwa yang namanya traweh ini lebih baik dilakukan secara berjamaah padahal Rasulullah sendiri Setelah Rasul setelah Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan semacam itu nikmatul bid'ah hadhi hadhihi muncul satu pengertian bahwa bid'ah itu ada dua. Satu bid'ah yang hasanah, dua bid'ah yang sayi'ah Lah bid'ah yang sayi'ah inilah bid'ah yang raddun. Ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu huwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama yang mana baru itu tidak ada dalam contohnya Rasulullah itu ditolak. Keterangan itu adalah perkara-perkara ya, yang bid'ah tapi yang sayi'ah. Bid'ah yang jelek. Contohnya umpamanya bid'ah yang jelek itu contohnya kemarin saya sampaikan ada orang tawaf. Tawafnya itu tidak membaca talbiyah, tidak membaca apa-apa, tetapi singsot dan keplok. Ini adalah ditolak. Rasulullah tidak menganjurkan semacam itu. Tapi banyak yang melakukan, ya itu di di apa namanya di stop oleh agama nggak boleh. Terus ada lagi bid'ah yang sayyi'ah ini nah, umpamanya eh, sholat duha berjamaah kalau tidak ada maksud tarbiyah kalau ada maksud tarbiyah boleh. Maksud tarbiyah itu apa? Pendidikan. Wong tuane ngelatih anak e gen isoh duha terus anak e dijak jamaah duha itu boleh. Tapi kalau nggak ada unsur tarbiyah nggak boleh. Ditolak itu. Dah lagi mamanya, ini pernah muncul di Indonesia Sholat diterjemah bahasa Indonesia Allah maha besar Kuwi sing Jakarta Solo Allah gede banget <laughs> Kan konslet kan konslet Maka gak boleh Terus khutbah Khutbah Jumat Khutbah Jumat ini di Rahayu, di Tegal Sari, di itu bid'ah semua, tapi bid'ah hasanah. Yang namanya khutbah itu harus bahasa Arab. Kalau kita pergi ke Cirebon, kalau kita pergi ke Gresik, ini khutbahnya itu bahasa Arab semua. Itu yang betul itu. Tapi ada yang memperbolehkan khutbah itu boleh pakai bahasa Indonesia tetapi intinya ya, syarat-syaratnya tidak diterjemah. namanya ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Ya. Terus maca solawat Itu kalau kalau bahasa Indonesia tok semua ya tidak boleh. Maka ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah sayyi'ah. Mula awake dhewe aja sok gampang bidah ke wong. kalau kita bidah ke kudu dipelajari sik. Kuwi apa? Sesuatu yang tidak ada dalam contoh Rasulullah itu bid'ah belum tentu. Ya. tidak dinyanyi ke bid'ah dewi apa kae? Kapire dhewe. Lah kuwi yen kulino ngafir-ngafirke, ngafir kulino bidngah-bidngahke. Engko ndak digak dinyanyekke wong-wong ngono kuwi. Banyak sekali. ilmu nahwu. Itu zaman Rasulullah nggak ada. Kok kuwi? Quran telung puluh juz wiraono. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dikai usulan karo Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, wahai eh, Abu Bakar, infat khufat penghafal Quran ini sudah banyak yang meninggal baru saja 70 sahabat yang hafal Quran maju perang meninggal semua bagaimana sikap kita untuk melanggengkan Al-Quran Mbok ya oh ayo pupung kue jadi presiden kue instruksi Quran ini dikumpul ke jadikan satu mushaf zaman kancing Nabi kan selebaran-selebaran ditulis yang pelepah kurma tanpa harokat, tanpa titik. Zaman kan Nabi nggak ada huruf ba wit titik e nyangisor siji yen loro ta yen telu dadi sa. Kuwi zaman wah adoh karo kanjeng Nabi. Ini kan termasuk amruna, sesuatu yang ada kaitannya dengan agama. Maka sewaktu Sayyidina Abu Bakar disodori satu usulan dari Sayyidina Umar, mbok Quran iki dikumpulke dadi siji, ngejurut ke, mulai apa Fatihah, Baqarah iki iki iki siji, terus iso dienggo wacan wong sak alam dunya. Engko paribasan wong sing apal Quran iki orang eh, ora ana ki awake dhewe duwe sebab sing ngerti urutane iki wong sing apal Quran. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Umar, kuwi perkara sing abot. Aku rawani. Zaman Kanjeng Nabi ora dawuh kok ngono. Aku rawani. Paribasan kowe ngakon aku kon yang ngono kuwi mau, aku kon gawe program yang ngono. Aku luwih becik mbok kon mindahke gunung iki nang gunung nang, yang liya tempat daripada Quran sing wis yang ini kon mindah dadi Quran sak sak sak mushaf aku mau aku ndak ndak diancam man ahdasa aku ndak di melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ini Sayyidina Abu Bakar yang ngono kuwi bener benar. bener beliau benar tidak salah Sayyidina Umar memberikan usulan kepada Sayyidina Abu Bakar semacam itu ya Berhubung belum diterima ya Sayyidina Umar mundur. Oh ya wes. hanya ide, hanya usulan saya. Kalau belum berkenan ya monggo. Sayyidina Abu Bakar masih bisa merapatkan para sahabat yang hafal Quran itu bisa direngkuh, bisa iso diupaini. Ini nanti pada suatu saat pasti akan terjadi satu keguncangan yang luar biasa kalau sahabat-sahabat yang paham tentang Quran bismu Nah, Sayyidina Abu Bakar sedo. Terus Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jadi khalifah, jadi presiden. Instruksi gawe apa kepres. Apa keputusan presiden. Kepres utawa ing zaman Pak Harto apa kae jenenge impres, instruksi presiden. Sayyidina Abu Bakar wabah dikelompok guys sing apa quran Ditulis, tulis. Dulu nganti rampung sedo. Akhirnya muncul Quran sing sekoyong ini ki, mulai ba Al-Fatihah, Baqarah, Ali Imron, Terus apa? Nisa, Maidah, An'am, an Anfal, Tobat nganti Anas Wimau. Wirampung rampung dalam periodenya Sayyidina Osman kuwi bid'ah kabeh. Loh, apakah yang semacam itu juga raddun? Pertanyaan kita. Tidak. Maka dalam ahli sunnah wal jamaah itu ada bid'ah yang hasanah, ada yang bid'ah yang sayyi'ah kita menghindari bid'ah yang sayi'ah kita hindari jangan sekali-kali kita ini mengikuti bid'ah yang sayi'ah kalau bid'ah yang hasanah boleh-boleh saja durung durung kato andowo, nganggo blangkon Barang kuwi sayane bid'ah banget. Tapi itu kan bukan urusan agama. nah sing urusan agama ki oke. Dan mereka melakukan semuanya. Haji ping pindho, haji ping telu. Kanjeng Nabi ki hajine ping pisan tok. Pisan tok wae wis haji wadah. ini apa itu kan haji ping papat, ping telu. Itu boleh-boleh saja. Al-haditsus sadis. ringkasnya An Abi Abdin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu al Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dengan mempelajari hadis ini kita tuh akan kenal dengan nama-nama sahabat. Kalau kita kenal dengan nama sahabat, kowe kenal karo wong alim, kenal jenenge tok wae lho. Jeneng itu bisa nyafaati kok. Kowe kerep kerep ngomong, kerep nyebut hadise Sayyidina Abu Hurairah. Kowe kerep maca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kermuni ngono, wis nyang akhirat Abi Hurairah nemoni kowe. Kowe sing kerep nyebut hadis iku kae ya. Inggih. Inggih, kula kula sing kerep nyebut hadis-hadis jenengan. Ya ya tak kanthi, tak lebokke swarga kono. Tak penak. Nah, kita nanti hadis arba'in itu berapa nama sahabat yang kita kenal? Hiji kuwi ping pindhone kowe yen duwe anak, duwe anak ya jenengno nama-nama sahabat ra iso habe Jenenge yen apik kan ya nyeneng Fitri, Fitri iki jenenge apik. Dan terawih disebut Solu sunnatal fitri apa, <laughs> Terus kabeh mesti do nyaut labbaik wa sa'dik. Nyeneng ketok aku mau mimpin kuwi di pikiran oh jenenge Fitri iki ya apik ya pokoke jeneng sing kerep disebut kuwi apik ora ana jenenge wong sing okeh paling okeh disebut alam dunia kejo ke, hanya Muhammad kata-katamu kata-kata Muhammad ini nama seseorang yang paling banyak disebut Azan ping pira? Syahadat ping pira? Sholawat ping pira? Nah, kata-kata Muhammad itu sudah. Lha yen kuwi jenenge oh, Kanjeng Nabi ngendika sapa wae dia anak telu kok salah siji kok ora dijenenge Muhammad, ini faqad jahila. Pekok. Ana wong dia anak telu kabeh ora dijenenge Muhammad. Jahilan, bodoh banget. Jahil wedok Gus, Muhammadiyah. Kok kangelan. Gimana we dijenengke Nokman? Iki kan kenal Nokman? Mau Aisyah, mbok jenengke Aisyah, Abdullah, Umar, jeneng kita tuh kenal dengan nama-nama sahabat berarti sebenarnya yang dua putra ya jenengna sahabat tu innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ik sinu asma'akum sebenarnya kowe iki yang dina kiamat ini diceluk kanggo jenengmu jenengmu sampean diceluk sing nyeluk Gusti Allah ke wong sak alam apa ora seneng jenengmu apik dirungokke? Lah wong kowe yang rumah sakit wae. Yang rumah sakit dokter diceluk panggilan kae. Saudara Abdul Karim, mana aku antri loro. Saudara Abdul Karim, "Ya, Pak. Aku kan seneng. Kabeh do do nunggu kae. Wah, jeneng Abdul Karim soto. Wah, awake cilik mentiris ngene. Aku bangga dilungokke wong. Coba jenengku terontong. Saudara terontong. <laughs> Apa raisin isin Roni. Roni ki sak Roni. Sak Roni ki mau lagi sak Roni, durung rong Roni. <laughs> Roni kan bahasa Arab, Roni. Roni ki Ro'a ya ro. ro Ro'a delok, wis delok ya ro lagi delok, ro delok. Ro ni delok ni ing sun lihatlah aku. <laughs> aku dulu to. Mula jeneng ki apikno. Sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sapa Kanjeng Nabi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat di ana wong kemaki yang rahayu. Aku ngisi yang masjid rahayu. Aku nggawa buku hadis arba'in ning syarahi syarah. Bukan ini, ini kan matan. Ya. Jadi kitab kuning ki matan, ono syarah. Yen matan ngene iki letterlek hadise. ini yen syarah iki penjelasane dijelaske. Lah sing tak gawa syarah Aku lagi nerangke ngono, ana wong sing takon. Ustaz tanya, itu hadisnya tulisannya gimana? Nah, aku miduk sing apa diem takon maca. Nah, takon maca tanpa harokat. Ya, tanpa harokat kan syarah kan biasanya tanpa harokat. Takon maca ini hadisnya ini. Maca ki ra iso, ngawur. Innal halala bayinun. Nak bayinun ya tulisannya ba ya nun. Wa innal haroma bayinun. Ini dhek macane ora bayinun. Innal halal ben. Wa innal haram ben. <laughs> ketok budut nih kok ben innal halal ben innal haram ben Yesus <laughs> eh, Innal halala sak temene barang kang halal iku bayinun wis cetha. Mula beda harokat artine wis adoh. Jannatun swarga. Junnatun apa junnatun? Tameng. Fa innas syiyam junnah poso ki jadi tameng. Janatun swarga, junnatun tameng, jinnatun jin wedok. Mula wal jinna kuwi artine lan jin wedok. Aja <laughs> kondo Wa Wa innal harama lan sak temene barang kang haram iku ya bayinun ya cetha, jelas. Sing halal ki cetha sing haram ki cetha Tidak mamang lagi. Wa bainahuma umurun mustabihat, wa bainahuma lan antarane halal lan haram. Iku umurun pira-pira perkara mustabihatun kang samar. Jadi makanan minuman yang di tengah-tengah kita yang di sekitar kita ini ada sing halal, ono sing haram. Sing halal cetok, sing haram ya cetok. Tetapi di antara yang halal dan haram ini juga ada makanan yang belum jelas ini halal atau haram. Yang belum jelas, yang belum jelas halal dan haramnya itulah yang namanya syubhat. Wabainahuma umurun mustabihat di antara halal dan haram ini ada barang sing samar ora ceto halale ora ceto harame layak huna ora podo ngerti temenan sopo kasirun akeh minan nasi saking menungso sebagian besar wong kidora ngerti Iki jane halal apa iki haram? kira ngerti. Bagaimana sikap kita kalau kita menemukan sebuah makanan atau minuman yang belum jelas halal dan haramnya? Kipiye Dikatakan oleh Rasulullah, famanittaqa asyubuhat faqad dinihi wa irdihi Faman mongko sapaning wong ittaqa kang wedi sapa wong asyubuhati ing barang-barang kang syubhat faqad istabra'a mongko teman-teman bebas lidinihi marang agamane wa irdihi lan kehormatane. faqadista bra'a mongko teman-teman bebasake utawa ngresiki Sopo wong lidinihi marang agomone wa irudihi lan kehormatane. Kalau kita menemukan satu hal yang belum jelas halal dan belum jelas haramnya, kuwi sikap kita wis ditinggal baik Awake dhewe di wis rasah cedak-cedak. Rasah dipangan, rasah diombe. Kita menjauh. Lah kalau kita itu menjauhkan diri dari barang-barang yang syubhat, maka kehormatannya kita terjaga, agama kita selamat. Sebaliknya wa mau waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Wa man lan sapane wong wako akang tumiba sapa man fi subuhati ing dalem barang kang subhat wako amangka tumiba sapa man fil harami tumiba nyang haram. Sapa wonge sing kulino utawa seneng ngalap barang sing subhat, oh dikhawatirkan dia akan jatuh ke barang sing haram. Nah, ini namanya wirai hati-hati apalagi sebagai yang baru cari ilmu kowe yang pondok ya mlebu kamar lho kok ana blangreng iki ya sapa sapa ya sing duwe ya aku ra duwe ning kok nah. yang durung halale Wah, wah, pondok biasa niki blableb wah sikat. <laughs> Akhirnya kowe gelem nyolong kono oh, ngene kancamu buat colong. Wes kuwi genah ngene kancamu yang kamar, Wes kulino mangan yang ngono lho. Kulino mangan sembarangan ngono men. Kuwi akhirnya ono ana kancamu ke panganan ini buat geleda. Ya akhirnya jikok jikok. yang kulino marang barang syubhat. Nauzubillah min zalim. Mula yen kowe menemukan sesuatu sing yang ngono mau, ya jaga. Kuwi masalah panganan. Kowe miduk sengko aula, sengko kamar miduk. arab apa? Dodot tuku nang Pak Glondong. Golek israndalmu ra ono. Ki sandale sapa ya? Yen dudu. Ya barang subhat ki. Mbok nggo nekat apa kowe tokoran, ora? Heh? Biasane welu, biasane ah, ah. kuwi nekat, nekat. yen kowe kulino ngono ki mau, wi engko kowe arep nganggo sandal iki rasa rasa mikir. Wis pokoke aku nggak usah sandal. Rasa tak pikir kesuwen, mikir kesuwen. Nanti sandal kuwi mbok jikok mbok nggo. Lah. Awak dia aja sok kulino ngono mau. Apalagi itu nanti sandari tamu. Aja. Kuwi jenenge ini cah pondok, ngati ini cah pondok. Yang serandal tidak seberapa. Kalau makanan kalau makanan-makanan itu yang subhat ke awake dhewe kluno mangan, kuwi akhirnya apa? Tangan obah. Wong makanan kan me, me, me, apa? E, menimbulkan energi. Makanan kita makan terus awak edawi jadi kuat, mau sak dulu mangan tangan iso obah, sak wise mangan awak tangan iso obah, engko obahe yang maksiat. Pertama ki iso ndelok ini bareng madang pure merpati padang sing disawang maksiat. Orang nyawang Quran, orang nyawang Quran. Um, males. Karena apa? Sing dipangan ki bareng syubhat. Maka saya sering dapat sama ibu ini kerap, kerap aku. Itu berkat sengko adem ayem. Sampai sekarang itu adem ayem saya <coughs> ragu saya mama. jadi kono gudeg kono iki pitike dibeleh apa ora? Apa mung dituncep silat. silet? Apa mau ditekak terus digoreng? Wek kerap mane puyuh, puyuh, puyuh. wak puyuh. Wak puyuh ini halal apa haram? Lho puyuh, puyuhe kuwi halal. Ning bareng digoreng. teloan beliannya. Uang saiki mu iso ngedol puyuh 300. Apa iya puyuh cilik-cilik iki dibleh siji cili. Ya ora mungkin kakak kakak kakak kakak tidak. Lho yen nganti dicekaki ngono iki mau. Kuwi kan haram. Ning pinter bakul-bakul iki pinter ditekak, barang wis mati terus gulune dibeleh, gen ketok dibeleh. Kuwi berarti akan terjadi syubhat. Iki jane halal po haram? Lho yen sing mangan iki wong kopet-kopet ra masalah, kuwi lagi golek mutiara kok. Kowe lagi ngaji, kowe lagi ngapalke Quran lho. Kok sing dipangan ngun hik-hik sing ngono. Kuwi najis pora, ora? baku wong ini iki nguyuh ya tanpa cewek. Dodok nyekel pentungan pentungan hadrah, pentungan hadrah. Kuwi najis pora, ora? Panganan sing didol nyang iki halal ning najis pora. Awe dhewe kan hati-hati. Sebabnya ya anda itu baru mencari mutiara. Kalau Anda baru mencari mutiara, ya yang dimakan, yang diminum itu sebisa mungkin halalan thayyibah. Ungzuru ila ta'ami. Sawangan sing arep mbok pangan. Sebab in wa mau wako api syubhat wako afil haram. yang kau ini barang syubhat ki mau keret terus tanpa mbok pikir. kau barang sing haram akhirnya gelem. Juk ngapura. Ini perangan yang yang harus saya sampaikan. Yang sing dipangan haram utawa syubhat. Kuwi kalau tangan bergerak ke maksiat ora bahaya, ora bahaya. Kowe mangan barang mak barang haram terus ku nyawang maksiat kuwi ora pati bahaya Yang nganti makanan ki mau jadi sari makanan setelah sari makanan itu jadi sperma setelah sperma itu kamu masukkan ke liang oh, liang lahat apa Kue kumpul karo bojomu, akhirnya sperma produk dari makanan yang haram itu ketemu karo Sing wedok anak, ya anak apa kuwi? Ya anak subhat kuwi jenenge. <laughs> Nah, mula mari kita ibda bin nafsik. Ya, yen kancamu isih ngono-ngono ya sak karepmu, tapi kita menjagalah, jaga, jaga hati-hati. Bukannya saya bersih, enggak, saya enggak bersih, belum bersih saya. Tapi kita ta'awun alal birri wat taqwa, saling mengingatkan. Wong kita mempelajari hadis yang semacam ini ya keterangannya semacam itu. Wong kitab taklimul muta'alim ono. Jajan pasar ki hukume piye? ono yang kitab taklim. Sebagai santri yang baik nggak mau jajan pasar. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yurta'a fihi ala wa inna likulli malakin hima ala wa inna himallah maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wahiyal qalb ya kaya dene wong angon wong mangan barang syubhat ki mau diibaratke dening Kanjeng Nabi kaya dene wong angon wong angon wedhuse dingu ya diumbar nyang cedak nggon sing larangan Innalikul limalikin hima. Uang sing dadi rojo, ya, kerajaan itu biasanya punya tanah lapangan. Tanah lapangan ini tidak boleh sembarang orang masuk ke situ. Rakyat jelata nggak boleh masuk. Ini tempat khusus untuk raja-raja. Lah yen kowe arep dolan aja nyedhaki omahe rojo, ojo nyedai eh, nggone raja ki mau. Wi khima namanya khima. Lah yen kowe arep angon aja wedhusmu sing mbok ngon ki mau aja mbok cedak nyang nggon larangan ki mau. Aja. Yen nganti wedhusmu mbok ngon cedak nggon tanah larangan kowe ki mau ora ngerti wedhusmu mau mlaku nyang barang nyang ngidak nyang barang sing haram lah yen nganti konangan raja kowe kena masalah aku diceluk dul piye wedhusmu kok mangan nyang nggon aku iki latar-latarku iki Wis tak kei batas kowe arep ngumbar wedhus nang sing daerah aja daerah kene. Tak kei lapangan gedhe. Sukete golek kene ning wedhusmu aja mbok cedhakke kene. Nganti nekat nganti wedhusmu ki mau mangan barang sing nyanggon larangan kowe urusanmu karo aku. Lah mangan barang syubhat ki ngono ki mau. Wis mendekati ke tempat-tempat yang larangan. lima likin hima. Lah, himane Gusti Allah, tempat larangannya Gusti Allah ki apa? Maharimu, sesuatu yang diharamkan. Ya yen awake dhewe iki mau cedak-cedak ning iki mau barang sing haram ki mau kowe cedak-cedak wingko terlena. Terperdaya Terus kowe ki mau engko katut ora krasa mangan barang sing haram ki mau. Lah yen mangan barang sing haram dikhawatirkan sari makanan ki mau mlebu yang mudghah. Mudghah itu apa? Nggon awake awake dhewe, pucuk rambut nggon tekan jempolan sikil ki ada mudghah segumpal daging sing itu menentukan baik dan tidaknya seseorang. Yen mudhoh ki mau apik, pucuk rambut tekan jempolan sikil apik. Ning yen mudhoh ki mau elek, ya. Wi pucuk rambut tekan jempolan sikil tergantung. Lah apa mudhoh ki apa? Aktif. Lah piye supayane atine awake dhewe apik? Yen atine awake dhewe apik, engko kabeh awake dadi apik. Piye supayane apik atine? Ya mangano barang sing apik. Aja mangan barang sing ora bener. Wong nggone kancamu mbok pangan. Dudu nggonamu mbok manfaatke tanpa nembung. Zaman saya gigi mau nyolong karo nembung ki tetek nyolong. jadi nembung ki itu. Nembung ki jadi itu. Kula nyuwun sampone nggih. Oh nggih monggo-monggo monggo. Njaluk ki pekewo nyolong. <laughs> pekewo. Penyakit elek banget zaman saiki. Ya, ini hadis yang nomor 6 nih penting bagi kita. Jangan sekali-kali kita itu eh, makan barangnya orang lain tanpa izin jangan barang syubhat ditinggal wes mamane yang ini Pak Glondong ini Pak gelondong kok ono kok ono apa puyuh aku sing sing seprene aku tahu tahu ngrasake puyuh bapak aku mikir mikir ini belah piye wong pitike mung semene iki cilik banget kuwi apa ya terus di diakek-akek ngene iki mau apa dijikuk nggon urate kene kaya mbleh pitik kae aku malah krungu kabar uyuh ki mau wis cilik-cilik ini cemplungi banyu mau, mati dhewe mati bubuti bawis dibubuti terus dikekrek nganggo silet sithik-sithik ngono tok lha yen nganti ngono kuwi <laughs> batang to Sapa iso mangan wak puyuh sapa? Wahid wis tau. Hah? Lu tau orang didit kok. <laughs> Urusan baru. Hmm. Ngati-hatilah, ngati-hati. Jangan sekali-kali kita mung mung ora sepiro, oh, ora sepiro. Dah, ada pertanyaan? Dua hadis, dua hadis saja. Ada masalah enggak pondok? Pondok Putri ada masalah enggak? Eh? Rano. Memean, memean. Kolae kurang pora. Eh? Lampu apa? Piye? Kurang padang. Oh mati. Ya wing kok ngakon Mas apa? Mas Joko apa Mas Maman? Si mana yang lampu mana? Sing di? kabeh. Sing kono mati. Golek sing dipadangke apa tetep apa limang bat. ya. Kalau pondok putri itu tak takon duwe kasra to. Mbak Muna gada ada. Itu kas dari mana? Iuran? Eh? Eh? iuran. Iya, lah kuwi tuku kuwi nganggo dit kuwi. Eh tuku apa pasrah Mas Joko, Mas Maman utawa sapa sing sing gedhe komet kon tuku. Hmm. Utawa aku aku duwe lampu apa AO kae gelem <laughs> Lampu AO ki anti oglangan. Kuwi teplok. <laughs> Jadi aku duwe 100 punjul kuwi. Umpamane kowe kepengin ya monggo kepengin arep ah, mbok gawa mulih ya monggo aku niatku dhisik tak dol ning aku. ah dol Karim dodol kok isin ngisin-ngisini men. Akhire nganggur kan. Tak jenenge lampu au, Anti oglangan. Apalagi yang yang lampu terus apa nih? aja meneng-menengan duit duit duit kekarepan yang disampaikan. Nah. Apa? TV. Ya monggo wis tak wis tak ACC to. Wis tak ACC, masalah TV iki tak ACC wujudno. Oh. Ora apa-apa. Lah piye to wong aku jane aku duwe TV tak dekek ngisor. Aku serku yo do ndelok. Oh. Nek yen kowe ndelok rono ki mau pekewo, ya monggo. Setiap kamar satu TV, monggo. ya terima loh konsekuensinya kowe ngaji-ngaji sekolah-sekolah itu sudah nah, nggak nggak masalah nggak saya yo elek yang ngelarang TV ngelarang, elek. Wong saya yo juga nyetel. Monggo Mas Joko tuku TV monggo. Apalagi Mbak Pondok, aku sing mesake aku terus serang aku mikirku yang cah pondok wedok tak utamakan tenan sebab yo yo gone allah mesake memeane tingkat memane wis pondok sak Indonesia iki ya mungkin itu memehane nganggo nganggo gitik kudu dicantelke apa masalah kasur kan masih sama Joko kasurnya dari pemberian itu masih Apalagi Mas Pondok apa saya sambat. Ya ini perlu perlu saya sampaikan ya, mungkin dalam waktu dekat ini ini suket ini akan saya pelihara, akan saya kasih batas. Wien ketiga kerap tidak idak mati total. Lah engko mungkin tak irafia rafia. Kaya dhisik kae, engko yen wis tak kei rafia ya jangan menerjang, wihima. <laughs> Iya tempat larangan ojo cedak-cedak. Mesake sukete ya, maneman. Itu akan saya beri batas-batas tertentu. Ya, nanti Turian iso ya rasa dikon ojo kudu Mas Mas Kumet Wih Kuwi lho masa sapa ya? Ngene Ibnu sapa Wih Kuwi sekali tempo ini menyirami tanpa ada perintah bengi-bengi wae nyirami bengi iki penak ya iso ya engko nyerot banyu sithik ya iso ngumpi ngombe sithik ya iso terus, terus ora in aman kan poso nah, ini yen bengi ngene iki jam pula jam 11 nyirami wis sesuk iki apa suket iki isih isih isih tahan nah, kerep disirami Maniman kalau mati wah Dah. Dan saya sarankan kalau punya keinginan apapun sampaikan. Jangan di dindem. Ya. Lah wong kowe duwe HP kok. Aku yang duwe HP. Nomorku kowe kabeh do mudeng kabeh. Ya. usul apa-apa. Terus tak duduhke engko tak duduhke, ora terus tak nggo dhewe-dhewenan ora. Gus kula nyuwun paminipun mbok jenengan niku subuh sing aktif to Gus. Tak jawab matur nuwun. Insyaallah. Aku yang ngono to mestine. Gus pamini apa usulan apa? Dah. Ya. Insyaallah dilanjutkan besok, besok sore ngajinya di sini. Ya disiapkan jangan sampai tamu kita yang datang dari utara kecewa disambut dengan tolak al-badru hmm. dihormati sebaik mungkin ya. Ya. dah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh